Dr. Zakir Naik mengatakan yasinan tahlilan itu bukan ajaran Nabi, bid'ah. Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah Kristologi, masalah Hindu, oke. Okay. Tapi kalau udah dia cerita masalah bid'ah bid'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Nah, jangan semua mentang-mentang dia spesialis jantung, kulit pun tanya juga ke dia. Enggak. Bersinergi pertanyaan-pertanyaan apa hukum mengadakan 3740? Tentang masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah 70 halaman saya bahas tentang bid'ah 70 halaman 444 halaman buku 37 70-nya tentang bid'ah Baca pelan-pelan Tak paham sekali baca dua kali Ikhra' makanya diulang tiga kali Ikhra' bismillahirrahmanirrahim Ikhra' warbukal akramulati alam bil qalam Artinya ulang, ulang, ulang, ulang 37, 40 Nabi tak ada nyebut. Sahabat Nabi tak ada menyebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdullah bin Ta'ad dan juga. Yang ada menyebut tabi'in. namanya Imam Atta kata Imam Atta orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari bagi siapa yang mau melakukan itu dalilnya saya buat judulnya bukan tradisi Hindu karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali bukan itu dari pendapat salaf salaf itu yang berbicara namanya Imam Atta diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu baca dalam buku 37 masalah populer apa hukum wanita bersuara lemah gemulai haram la taqdu'na bil qaul. Janganlah kalian bersuara lemah gemulai, mendesa-desa, merayu-rayu. Yatma alladhi fi qalbi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu dia mendengar suara itu, maka dia pun menjadi bersyahwat. Pulsa Anda 5000 lagi. Abu syahwat dia dengar itu. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i Syafi'i berkata, wal ashab. Ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul qur'ana huwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk al almarhum nenek, datuk nenek, adik segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip-ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola, kola. Kata sebulan, kata sebulan, kata. Dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudatul Talibin. Baca kitabnya Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Itu induk-induk mazhab syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i berkata. Wal ashab mazhab syafi'i berkata wa in khatimul Quran kalau mereka khatamkan sekhatam Al Quran fahuwa hasanun eh lo mantap rancak mana very good beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi mau jebak saya nggak ada berhasil kasihan deh lu seandainya saya katakan kata Syafi'i tak sampai oh kalau begitu Syafi'i Wahabi saya pula mau dijebak mana bisa Duduk kan guru kalian itu sama saya. Diundang ke MUI sama Ustaz Mustafa Omar tak mau datang. Pakai surat bagus-bagus. Datanglah. Jangan murid-murid kalian aja berkicau di internet itu. Duduklah sama-sama di Tak mau datang. Tanya Ustaz Mustafa Omar. Apa Wahabi itu Pak Ustadz? Baca buku saya. 37 masalah populer. Masalah ke-37 Syiah. Masalah ke-36 Wahabi dan Salafi. Lengkap saya tulis. Baca baik-baik. Buku itu sudah tiga tahun umurnya sudah. Apakah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Adakah Nabi yang pernah berjumpa? Maka nali basharin Tidak ada orang yang berbicara langsung kepada Allah illa wahyan kecuali melalui wahyu. Wahyu artinya bisikan halus yang masuk ke dalam hati. rasulan atau Allah mengirim malaikat Jibril au min wara'i hijab atau dari balik dinding. Tiga. Bisikan hatus Jibril datang atau dari balik dinding. Bagaimana dengan Nabi saw ketika Isra Mi'raj? Apakah dia menengok Tuhannya? Berbeda antara pendapat Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadab Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu menengok Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Tapi kata Ibnu Abbas, Muhammad melihat Tuhannya. Ini contoh perbedaan salaf. Jangan katakan salaf itu satu. Salaf satu. Ini aja yang halaf ini yang itilah. Sedangkan masalah Nabi menengok Tuhan atau tidak saja berbeda antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Kata Aisyah, Nabi melihat Tuhan, kadap, berdusta. Kata Ibnu Abbas, dia melihat. Tidak mungkin Aisyah mendustakan Ibnu Abbas. Jadi kalau begitu bagaimana mengkombinasikan dua pendapat yang kelihatannya kontradiktif? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya seperti saya melihat jam dinding, kadab, dia berdusta. Itu kata Aisyah. Lalu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas Allah Nabi melihat Allah itu apa? Melihat dengan mata hatinya. Maka zabal fuadu ma'raa, Tidaklah berdusta hatinya tentang apa yang dia lihat. Fuad bukan ini. Ini namanya basar. Ini namanya basirah. Ini namanya fuad. Makanya orang kalau ada mengatakan, "Oh, kaulah buah hatiku." Ya fuadi. Ya fuadi. kalbi belum halus lagi. Yang lebih halus, ya fuadi. Kaulah buah hatiku. Dia melihat dengan hatinya. Ustadz adalah Ustadz adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana kiat? Apakah diserahkan pembimbing? Kapan Ustadz bisa berperan serta dalam mendidik? Oh, masalah ini kan ada waktu. Yang penting itu bukan frekuensinya, tapi yang penting itu kualitasnya. Itu mesti dipahami. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi punya anak namanya Sami Mutawalli Asy'arawi. Syekh juga, doktor juga. Apa kata anaknya dalam bukunya? Saya tak pernah menengok ayah saya tidur dengan emak sampai kami heran kenapa kami bisa lahir. Itu kata Sami. Jabatan terakhir Syekh Sami Mutawali Sarawi adalah Direktur Riset Al-Azhar. Majma' al Buhus Al-Azhar itu direkturnya Syekh Dr. Sami Mutawali Sarawi, anak Syekh Muhammad Mutawali Sarawi. Saking sibuknya Syekh Sarawi. Justru Allah yang menjaga hati anak-anak ulama itu. Dengan adabnya, dengan perannya. Ini banyak orang dia sangka dia yang mendidik. Ini mesti dipahami. Hidup ini kita curahkan, tapi bahwa tidak memberi kasih sayang sama sekali tak betul tapi diatur waktunya lebih baik waktu pendek berkualitas daripada waktu banyak dia kumpul sekarang orang arisan dari jam 8 pagi sampai zuhur arisan nenek ada datuk ada tapi orang tak ada ketemu semuanya sibuk sampai ada orang ngirim foto ke saya nenek datuk ponakan cucu sedang buat arisan tapi semuanya dengan dunianya masing-masing silent generation generasi bisu Al-yawma nahtimu ala afwahim. mulut terkunci, wa limuna aidihim. Teman saya ikut bela diri. Dalam bela dirinya ada seperti kebatinan, bisa kerasukan dan bisa mengeluarkan setan orang. Tapi dia dengan menyebut Allah atau zikir tertentu. Apakah ini bid'ah atau musyrik? Jadi adalah siswa baru dari Pulau Jawa. Waktu saya sekolah di Air Molek Indragiri Hulu, Madrasah Aliyah. Saya sama kawan saya ini mengintip dari balik kandang ayam. Mat, ada kelompok silat di sana. Ayo kita intip yuk. salamnya lah nih. Begitu disalam, bisa request. Mau jadi apa? Mau jurus monyet. Begitu disalam, langsung jadi monyet. Memanjat ke batang pokok kayu. Yang satu ini mau apa? Drunken Master. Langsung jurus mabuk. Apa yang dimasukkannya itu? Jin. Dia transfer jin ke dalam. Kalau dia pakai nama-nama Allah Itu hanya kamuflase, penipuan Casingnya zikir, isinya hantu Hati-hati Innamal a'malu bin niat Jangankan kita yang berzikir Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani aja didatangi oleh jin waktu dia sedang berzikir di masjid datang hai Abdul Qadir Jailani aku sudah mengangkat engkau menjadi wali-waliku berhentilah engkau bersolat berhentilah engkau berzikir kau sudah aku angkat masuk dalam surga langsung si Abdul Qadir Jailani meludah ke sebelah kiri kenapa dia tahu itu setan dari mana dia tahu itu setan karena bertentangan dengan syariat asal bertentangan dengan syariat Islam bertentangan dengan sunnah Rasulullah maka dia setan Ustadz jadi bagaimana yang sudah pernah masuk ruqyah segera ruqyah biar diusir itu hantu setan benarkah Rasulullah jika tidak berpuasa makannya hanya dua kali sehari kapan saja waktu Rasulullah makan jamnya bagaimana Pak Ustadz Rasulullah itu makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang apa makanannya? Makanan Rasulullah itu korma. Karena makanan pokok orang Arab itu empat. Makanya bayar zakat fitrah dalam sunnah itu empat. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis, anggur kering yang dijemur kecil-kecil dijemur. Yang keempat akid. Akid itu susu kambing yang dijemur kering menjadi mentega empat itu makanan pokok Nabi SAW. Tapi ada lagi satu lagi namanya Huzairah. Uzairah itu adalah daging yang dipotong halus-halus, dicincang, lalu dimasak dengan tepung. Nah, itu ada lagi sawik namanya, tepung gandum dengan daging. Itulah makanan-makanan makanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting Nabi itu makannya sedikit, sedangkan kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Ustadz melihat aurat perempuan apakah membatalkan wudhu? Enggak. Nengok perempuan tak batal wudhu apa batal tidak tapi kalau sampai maaf maaf maaf maaf maaf cakap keluar mazinya bersyahwat dia maka batal wuduknya kalau cerita batal tak batal tak batal tapi kalau cerita masalah itu haram perbuatan zina ya zina mata namanya mata zinanya memandang otak zinanya menghayal, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah ke tempat maksiat, sedangkan hawa nafsu kemaluan memperturutkannya atau melawannya. Makanya begitu terlintas, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau iringi satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Jangan kau iringi satu pandangan kau ikuti dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Yang pertama itu untukmu, yang kedua itu bukan lagi untukmu. Artinya apa? Kalau sudah terpandang segera alih. Bukan setelah pandang jangan berkedip. Ustaz, seorang sahabat ketika mendapatkan kabar saudaranya meninggal langsung melaksanakan sholat dua rakaat. Bolehkan kita mendapat sahabat mendapatkan kabar menyedihkan? Kita melakukan sholat dua rakaat? Ya. Apa niatnya? Sholat sunat hajat. Tak dilafazkan di mulut, di hati. Yang mau melafazkan usali sunatul hajat. Hajatnya apa? Beri aku kekuatan, beri aku kesabaran, beri aku pertolongan untuk menghadapi pukulan as-sadmatul ula. Pukulan yang pertama ini. Allahu Akbar. Beri aku kekuatan ya Rasul. Apa dasar menjadikan pohon bidara untuk mengusir pohon bidara? Hadis. Pohon bidara yang digiling tujuh tujuh tangkai, tujuh uh, daun digiling, masukkan ke dalam air, baru airnya itu bacakan untuk dimandikan. Itu dari hadis Nabi SAW. Namanya sidir. Sin dal ra. Bagi yang mau mencarinya dalam kamus pencari hadis, sin dal ra. Sidir. Pohon sidir namanya. Pohon bidara kata kita. Kalau mau mencari gambarnya di internet, sidir, enter. Lalu dapat. Sudah ada dijual. Kemarin Ustadz Iskandar Arnel mengatakan ada yang jual 150 ribu satu.